Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Qaulullah azza wa jalla Qaulullah azza wa jalla Dalilnya ialah firman Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah mempersaksikan bahwa dirinya adalah zat yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia. wahia a'zamu syahadatin dan syahadat an la ilaha illallah itu adalah seagung-agungnya syahadat wa ajalluha dan syahadat yang paling mulia li'annaha syahadatu syahadatum minallahi karena syahadat di sini adalah persaksian yang datang dari Allah minallahi dari Allah lillahi untuk Allah ala tauhidihi mempersaksikan terhadap ketauhidan Allah wal jumlatu tuaddiya makna la ilaha illallah dan kalimat ini memberikan bimbingan kepada makna la ilaha illallah syahidallahu annahu la ilaha illallah la ilaha illa fal ula maka kalimat yang pertama la ilaha tunfi jami'a ma yu'badu min dunillahi menafikan tunfi menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah seluruh apa yang diibadai selain Allah wal jumlatul akhiratu adapun kalimat yang terakhir yaitu illa huwa kecuali dia bimakna illallah maknanya ialah hanya Allah kecuali Allah tuthbitu menetapkan jami'al ibadati bahwa seluruh amalan ibadah lillahi wahdahu duna siwahu milik Allah semata dan tidak untuk selain Allah wa syahida bihadihi syahadati dan persaksian atau mempersaksikan dengan persaksian ini yaitu menyatakan syahadat Allah ilaha illallah adalah ta'asian billahi azza wa jalla adalah dalam rangka ta'asian menteladani Allah mengikuti Allah yang maha agung dan maha mulia wa ta'atan lahu dan dalam rangka taat kepada Allah al malaikatul kiram al malaikatul kiram mengikuti mencontoh para malaikat yang mulia wa syahidu kulluhum al malaikatul kiram syahidu kulluhum Para malaikat yang mulia mempersaksikan semuanya Allah la ilaha illa huwa Bahwasanya Allah itu adalah zat yang tidak ada sembahan kecuali hanya dia Walladhi yajibu ayyubada wahdahu Hanya dia Allah Yang satu-satunya yang wajib diibadai wa yuta'u wahdahu satu-satunya pihak yang wajib ditaati wa yushkara fala yukfar fala yukfaru dan dia saja yang wajib disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri wa yudhkar wa la yunsa dia diingat dan tidak dilupakan wa hadhihi manqabatun azimatun li lail kiram dan ini adalah manqabah keutamaan bagi para manqabatun azimah keutamaan yang besar bagi para malaikat Allah yang mulia Lianna Allah korona syahadatahum bisyahadatihi mubasyaratan karena Allah menggap uh, telah men, um, meletakkan bergandengan persaksian para malaikat itu dengan persaksian Allah dengan syahadatnya Allah mubasyaratan dengan langsung wa asyrakahum fi hadzal fadli dan Allah mengikutkan menyertakan mereka para malaikat dalam keutamaan ini keutamaan syahadat wal malaikatu kama sabaqa ma'ana dan malaikat itu sebagaimana yang telah kita bahas sebelum ini adalah alamun min jumlatil awalimi adalah satu alam dari segenap alam-alam yang lainnya khalaqahumullahu tabaraka wa ta'ala Allah menciptakan mereka para malaikat itu min dari cahaya wajabalahum ala ta'ati dan Allah biasakan mereka untuk taat Allah jadikan jabalahum yakni tabiat mereka Allah jadikan taat taat kepada Allah Fala sabila lahum ilal ma'asyati abadan Sehingga tidak ada jalan bagi mereka Bagi para malaikat itu untuk bermaksiat kepada Allah selama-lamanya Karena itu Tidaklah ditafsirkan Surat Al-Baqarah ayat ke-30 sebagai pernyataan protes malaikat kepada Allah. Ketika Allah menyatakan ini ja'ilum fil ardi khalifah Aku telah menjadikan setelah memutuskan bahwa menjad, aku menjadikan di muka bumi ini khalifah Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Para malaikat menyatakan apakah engkau jadikan di muka bumi ini pihak yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah dan kami bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau sebagian orang atau banyak orang mengartikannya yakni maksudnya selain ahli sunnah mengartikan ayat ini sebagai protes malaikat kepada Allah malaikat tidak akan protes. Dalam ayat lain Allah memberitakan sifat malaikat itu apa? La ya'su nama amarahum apa? Wa yafalu nama yu'marun. Mereka tidak akan durhaka kepada apa? Apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka kalau Allah memberitakan tabiat malaikat itu selalu taat dan tidak bermaksiat, mustahil kalau ayat ini menunjukkan bahwa malaikat protes kepada Allah. Sebab malaikat itu tidak diciptakan padanya tobiat membangkang. Karena itu tidak ada demonstrasi malaikat. Ya. Dan tidak akan ada pemberontakan para malaikat. atau petisi malaikat terhadap Allah memprotes suatu keputusan Allah mustahil itu terjadi ah, ayat ini sesungguhnya surat Al-Baqarah ayat ke-30 ini bukan memberitakan para malaikat itu mem memprotes keputusan Allah sama sekali tidak diartikan demikian Apalagi kemudian diartikan setelah malaikat memprotes keputusan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard, terus diartikan pula malaikat mengajukan dirinya untuk menjadi calon pimpinan. Jadi dikatakan malaikat punya ambisi pula untuk suksesi dunia. Maha suci Allah untuk menciptakan makhluk malaikat yang demikian. Mustahil yang demikian terjadi pada malaikat. Jadi sesungguhnya malaikat di situ menyatakan takjub, bukan menyatakan protes. Takjub dengan keputusan Allah dan menyatakan ketidakmengertian. Tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah hikmah di balik keputusan yang demikian menakjubkan itu. Sehingga tersentak malaikat menanyakan kepada Allah apa yang dibalik itu. Allah menunda pemberitahuannya kepada mereka dengan menyatakan apa apa ini a'lamu mala ta'lamun aku itu lebih tahu tentang apa-apa yang kalian tidak tahu maka malaikat itu tidak tahu bahwa Allah sedang mempunyai rencana untuk memunculkan kesombongan yang sedang berkecamuk di dada iblis. Malaikat tidak tahu itu. Allah yang tahu isi hati iblis yang merasa besar diri, ujub terhadap dirinya. Malaikat tidak ada yang tahu sebab tidak sampai terucapkan oleh lisan iblis kesombongan atau ujub itu. Malaikat tidak tahu itu. Allah ingin memunculkan apa yang di dalam hati iblis itu. Dan betul ketika Allah perintahkan mereka sujud hormat kepada malaikat, eh, kepada Adam. fasa Fasajadu illa iblis. Ah, dimunculkan oleh Allah apa yang tersimpan di hati iblis itu ujub rasa bangga diri rasa super yang ada di hati iblis itu dimunculkan oleh Allah. Nih, iblis mendurhakai Allah. Dan ketika Allah yang Maha Tahu menanyai iblis dan Allah Maha Tahu apa yang akan dijawab oleh iblis, tapi sengaja Allah menanyai iblis untuk supaya didengar langsung oleh para malaikat itu jawaban iblis. Allah tahu iblis bakal memberi jawaban apa. Tapi sengaja Allah tanyakan di depan para malaikat. Mengapa engkau tidak sujud? Ketika aku perintahkan engkau untuk sujud. Iblis menyatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. karena engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Di situ para malaikat paham, oh iblis memang sombong. Dan penolakannya untuk sujud karena memang sombong, kesombongan yang ada di dalam hatinya. malaikat tidak tahu bahwa dari punggung Adam akan keluar anak cucu Adam orang-orang istimewa para nabi dan para rasul para aulia Allah malaikat tidak tahu yang malaikat ketahui ialah pengalaman yang sudah yaitu perbuatan para jin yang mereka para jin itu semua mereka telah dicabut oleh Allah kekuasaan mereka karena membuat kerusakan di muka bumi menumpahkan darah dan membuat malapetaka di muka bumi sebelum diciptakannya Adam ketika para jin itu ditempatkan oleh Allah di bumi sebagai khalifah namun mereka membuat kerusakan itu yang diketahui oleh malaikat tetapi tentang apa dibalik keistimewaan manusia ini dibanding dengan jin di situ malaikat tidak tahu. Wajah ala a'malin la yaqumu biha Allah jadikan pada para malaikat itu amalan-amalan yang tidak mungkin ditunaikan oleh selain mereka ja'at muwaddahatan fi nususil kitab sunnati telah datang berita yang jelas dan gamblang tentang amalan-amalan malaikat yang memang tidak mungkin dikerjakan oleh selain mereka. Allah jadikan mereka mampu mengerjakan semua itu. Malaikat penjaga rahim diperintah oleh Allah untuk masuk ke rahim wanita guna meniupkan roh pada janin ini tidak bisa dikerjakan oleh selain malaikat malaikat mengantar wahyu mengambil ayat-ayat Quran dari Lauhil Mahfud kemudian dibawa ayat-ayat itu untuk disampaikan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. ini tidak bisa dikerjakan oleh selain malaikat malaikat penjaga gunung-gunung yang pada saat tertentu gunung-gunung itu dengan takdir Allah dibikin meletus kemudian dikeluarkan isi perut gunung itu kerjaannya para malaikat tidak bisa dikerjakan oleh para dedemit Hah? Ini para malaikat. Malaikat penjaga lautan digerakkan ombak itu didorong ombak itu sehingga menjadi badai ombak bergunung-gunung ombaknya itu bahkan kapal yang besar pun dihempaskan oleh ombak gerakan ombak itu yang ditiup dengan angin digerakkan angin itu untuk menggerakkan ombak yang dahsyat malaikat yang menggiring awan digiring awan itu dengan cemeti dari api yang digiring ombak itu, apa awan itu ke tempat yang Allah kehendaki untuk menjadi hujan sehingga terjadi petir yang katanya mempunyai kemampuan kekuatan listrik atau muatan listrik yang sekian uh, besar jumlahnya. Cemeti para malaikat menggiring awan itu untuk menjadi hujan. Kemudian diantarkan setiap titik dari hujan itu setelah menjadi air dari semula uap kemudian menjadi air, diantarkan oleh setiap malaikat. Satu titik air dibawa oleh satu malaikat. Diantarkan kemana saja yang Allah kehendaki untuk sampai padanya. Malaikat pembawa rahmat, rahmat Allah meliputi segala sesuatu Wa rahmati wasi'at kulla syai' Kata Allah dan rahmatku meliputi segala sesuatu Rahmat Allah itu diantarkan oleh para malaikat rahmat Ke seluruh penduduk bumi dan langit Bahkan penduduk bumi yang ada di dalam bumi Tidak luput dari rahmat Allah Semut yang ada di lubangnya dapat rahmat Allah. Binatang buas di gua-gua di tempat persembunyiannya dapat rahmat dari Allah. Wasi'at kulla syai' meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu diantarkan padahal rahmat Allah itu demikian luasnya. Demikian besar rahmat Allah itu. Namun diantarkan oleh para malaikat itu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Penduduk langit tidak luput dari rahmat Allah. Diantarkan oleh para malaikat rahmat. Luar biasa. yakni makhluk Allah yang bernama malaikat ini luar biasa mereka mempunyai pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh selain mereka diterangkan secara rinci di dalam Alkitab was sunnah wa atnallahu azza wa jalla alaihim dan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia memuji mereka para malaikat itu. Fi ayatin karimatin dalam banyak ayat yang mulia. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlahum dan Nabi menerangkan keutamaan para malaikat itu. Kadzalika faqala Allahu fi haqqihim Allah menerangkan keutamaan para malaikat itu demikian. Maka Allah menyatakan tentang para malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Mereka tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka berbuat apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka. biqaulihi. Demikianlah Allah sebut tentang mereka para malaikat itu dalam firman-Nya yaitu dalam surat Fusilat ayat ke-38 Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas la yasumun dan kalau mereka orang-orang kafir itu bersombong untuk sujud kepada Allah untuk beriman kepada Islam ini maka kata Allah ketahuilah bahwa alladzina inda rabbika makhluk yang ada di sisi Tuhan kalian yaitu para malaikat yusabbihuna lahu mereka bertasbih memuji Allah billaili wan nahari si, uh, malam dan siang wa hum la yasmun dan mereka tidak bosan-bosannya terus bertasbih siang malam malam siang terus tidak bosan-bosannya. Karena mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mereka tidak beranak pinak. Mereka tidak butuh untuk beristri, beranak, bercucu dan sebagainya mereka diciptakan oleh Allah dengan penuh kemuliaan dan untuk kemuliaan bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah sepanjang siang dan malam. Wa hakadha wasafahumullah bitulil kunuti wa husnit ta'ati. Demikian pula Allah menerangkan tentang sifat mereka yang tulil kunut rukuk dan sujud yang panjang dilakukan oleh mereka wa ta'ah dan ketaatan yang paling bagus